بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح إلى رسيدي يحيى بن شرف النواوي وسيدي محمد بن عبد الله الجرداني دميتي وسيدي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب عطاس بن علي بن محمد بن الحبشي وحبيبي علوي بن الحبشي وحبيبي محمد أنس بن الحبشي جدي أحمد عبد الرحمن وعلي جدي عبد الرحمن بن سنة أدرس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أولياء الصالحين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hadirin semuanya Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali Episode kedua Pembahasan kitab Arba'in Nawawiyah kita akan baca penjelasannya, syarahnya. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang manakib ringkas Imam Nawawi, sejarah ringkas Imam Nawawi sebagai pengarang kitab Arba'in Nawawiyah atau juga Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim dan lain sebagainya. <clears throat> Lumayan kita dapat dapat beberapa catatan di antaranya kemarin sudah kita uh, ketahui kalau Imam Nawawi itu satu hari belajar 12 uh, eh, ilmu kepada 12 guru. Itu satu hari. Keliling beliau seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar Muqaddimah Arba'in Nawawiyah. Di mana di Muqaddimah di situ disebutkan pertama kali al itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin qayyum samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'ithir rusuli salawatullah wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'id din bidalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami' ni'amihi wa as'aluhu al mazida min fadlihi wa karamih doa alenia pertama dari muqaddimah uh, arba'in nawawiyah tentunya kita akan belajar tentang basmalahnya dulu. Kenapa setiap buku-buku yang dikarang ulama terdahulu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau yang biasa kita kenal dengan sebutan basmalah. Mengapa seperti itu? Tentunya kita sudah sering mendengar penjelasan bahwasanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala hal yang punya atau yang penting di dalam urusan agama kita ini yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Maka Uh, perbuatan tersebut putus berkahnya. Ya, jadi tidak ada berkahnya. Padahal dalam hidup ini yang paling penting adalah barokah. Ya barokah ini sesuatu yang paling penting. Sehingga kalau kita pengen berkah, ya jangan meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun terkadang bismillah memang tidak boleh dibaca. Kapan bismillah tidak boleh dibaca? Untuk hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Misalnya uh, mencuri. Yang namanya mencuri itu kan tidak boleh. Kalau ada orang mau mencuri, wah biar nggak ketahuan saya baca bismillah lah. Ini namanya maling kurang ajar. Ya karena dia menggunakan nama Allah kalau diterjemahkan kan dengan nama Allah saya akan mencuri. Ini kan dosanya membaca basmalah itu lebih besar daripada pencuriannya itu sendiri. Ya, karena dia menggunakan nama Allah untuk kemaksiatannya. Karena itu hukum Membaca basmalah dikatakan oleh para ulama terbagi menjadi lima Sebagaimana yang sudah kita ketahui Sesuai dalam hukum Islam Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram Tergantung uh, perbuatan itu perbuatan apa Kalau perbuatannya sunnah ya jadinya sunnah Kalau makruh ya jadinya makruh Kalau haram jadinya haram Kalau wajib jadinya wajib ya, Kalau mubah itu nanti juga boleh-boleh saja dan akan dapat pahala karena setiap perbuatan yang mubah kalau diniatkan yang baik, innamal a'malu binniat, tergantung dari niatnya sehingga akan dapat pahala sunnah. Kita sudah sering dengar penjelasan tentang uh, basmalah dari sisi itu. Dalam sebuah riwayat uh, juga disebutkan bahwasannya jika ada seorang hamba idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah labbaik wa sa'adaik kalau ada seorang hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Baca seperti itu Maka sorga berkata Lebaik wa sa'daik Aku eh, pang, Aku terima panggilanmu Ya, aku terima panggilanmu wa sa'daik dan kabar gembira kebahagiaan untukmu. Jadi kalau bahasanya itu surganya senang. Lebaik wa sa'daik seperti orang yang haji itu kan lebaik Allahumma lebaik. Nah, surga itu Eh, memenuhi panggilan orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Aku penuhi panggilanmu dan kebahagiaan itu sudah disiapkan untukmu. Kemudian surganya berdoa, Allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, sesungguhnya hambamu yang bernama Fulan setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Allahumma zahzihu anin nar wa adkhilhu wa adkhilhu jannatak ya Allah jauhkan dia dari neraka dan masukkan dia dari sur dan masukkan dia ke dalam surgamu didoakan oleh surga kalau mau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mungkin orang menganggap bismillah kok seperti itu ya Fadilahnya kok luar biasa Jangan lupa Bismillah ini wahyunya Allah bukan buatan bukan makhluk, bukan buatan manusia, bukan doa yang kita susun, kita karang. Tetapi itu adalah bagian dari dirinya Allah, ucapannya Allah. Ya, ucapannya Allah Subhanahu wa taala sifatnya qadim azali. Sifatnya itu ya sama dengan Allahnya sendiri. Ya, sejak dahulu kala dan tidak mungkin musnah, tidak mungkin dirubah. Ya namanya basmalah itu ya seperti itu. Nah, kenapa di, dicontoh oleh para ulama mengawali buku-bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya karena tadi karena memang kalau tidak diawali dengan basmalah nanti berkahnya putus sedangkan para ulama itu pengen bukunya barokah ya, buku para barokah itu bagaimana Ya buku yang dipelajari orang terus dan diamalkan isinya Meskipun yang nulis sudah meninggal dunia Nah kita kalau punya apa-apa jadikan yang kita miliki itu berkah Entah itu rumah jadikan berkah Entah itu motor jadikan berkah. Jangan seperti Mas Taki motornya nanti disimpan sendiri gitu Mas Taki. Nah, enggak Mas, mas Taki ini motornya berkah. Dipinjam-pinjamkan temannya. Nanti kalau dipinjam-pinjamkan temannya jadinya barokah, bisa jadi mobil. Ya itu berkah itu. Nah, nah, karena barokah artinya anumu. Berkah itu artinya berkembang, tumbuh. Tadinya sepeda ontel berkah jadi motor. Motor berkah jadi Iya. mobil, mobil berkah jadi pesawat. Ya, iya. misal begitu numu, suatu yang yang tumbuh terus. Nah, biar berkah caranya bagaimana? Ya berkah ya, di itu dibacakan bismillah. Untuk mau diawali pekerjaannya bacakan bismillah kalau itu sifatnya sebuah fi'il atau perbuatan. Kalau benda ya, ya dijadikan manfaat untuk orang banyak. Benda itu jangan dipakai untuk dirinya sendiri. Ketika benda dimanfaatkan untuk orang banyak, dia akan barokah. Dan barokah inilah yang selalu di, dicari dan kita diminta untuk mendoakan muslim yang lain agar mendapatkan keberkahan. Seperti kalau ketemu ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dan semoga keberkahan-keberkahan Allah diberikan kepada engkau atau kepada kalian orang yang kita beri beri salam. Di samping itu karena memang Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu awalnya adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau udah Rasulullah SAW menganjurkan untuk baca basmalah, ya Al-Qurannya diawali basmalah. Kok ada orang yang nggak senang sama basmalah ya, itu aneh. Sampai ada orang yang nggak senang dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia aneh. Hanya saja eh, untuk menyembelih kambing ada aturan tersendiri. Korban ya, kan sunnah menyembelih kambing juga diawali dengan bismillah. Hanya saja jangan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Khusus untuk nyembelih kambing atau onta atau sapi langsung aja bismillah. Tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena ini sedang menunjukkan sifat sifat jalal, sifat keagungan, sifat kepenguasaan itu. Uh, membunuh kambing. Masa kalau diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang saya sembelih kamu. Ini kan yang nggak bahas itu apa namanya nggak sesuai. Makanya cukup dengan nama Allah saya sembelih engkau. Ar-Rahman Ar-Rahimnya tidak dipakai dalam menyembelih kambing karena ketidaksesuaian. Ya, ketidaksesuaian dengan perbuatan yang sedang kita lakukan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Uh, eh, dinyatakan oleh para ulama Annaman talaha 'inda naumi ihda wa 20 marrah aminatil kalailah minasyaitan. Barang siapa yang membaca basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur sebanyak 21 kali maka sepanjang malam tersebut dia akan selamat dari godaan syaitan. Nah, mungkin ini orang kurang perhatian. Orang kalau pengen dapat mimpi yang baik, itu ya kalau mau tidur baca baca-baca doa. Sebab waktu kita terjaga saja, setan itu mudah menggoda kita apalagi waktu kita tidur. Karena itulah Habib Abdullah bin Alwil Haddad mengatakan, siapa yang dalam keadaan jaganya saja sudah banyak maksiat, kok kemudian dia tidur, ya, ya tentunya lebih bisa digoda setan. Makanya mimpinya seringkali nggak nggak benar, nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya mimpinya karena perilakunya ketika dia terjaga itu penuh dengan kemaksiatan. Nah biar kita tidur tidak digoda setan, biar nggak mimpi yang aneh-aneh, biar yang hadir itu rohnya orang-orang yang soleh, syukur-syukur ketemu rohnya para ambia wal mursalin, maka sebelum ya tidur ya persiapan, doanya dibaca, zikirnya dibaca, diantaranya diajarkan oleh para ulama untuk baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kalau mungkin ada yang ngomong kan ini kan ajaran ulama, nggak ada tuntunannya. Ya, ini bid'ah, nggak diajarkan Rasulullah SAW. Perlu kita bahas ulang Uh, seakan-akan nih orang-orang zaman sekarang nih sebagian ya sebagian orang kecil orang-orang zaman sekarang ada yang bersemangat untuk menghilangkan ajaran ulama seakan-akan ajaran ulama itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan dilupa jangan dilupakan bahwasannya ajaran Rasul itu diantaranya dilanjutkan oleh para ulama para ulama itu oleh Allah Taala diberi kekuatan ya, diberi kekuatan untuk mendapatkan wahyu yang sifatnya ilham diberi kekuatan untuk mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kekuatan untuk mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali para ulama mendapatkan mimpi-mimpi dari Rasulullah SAW eh, tentang amalan-amalan tertentu yang bisa diamalkan. Kalau memang mendapatkan mimpi dari Rasulullah, ya disampaikan oleh para ulama, ajaran ulama itu sumbernya kalau kita lihat ya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sumbernya lewat mimpi. Yang sumbernya lewat mimpi. Apakah bisa dipegang nih sumber lewat mimpi? Nabi Rasul sudah bersabda kok, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa mimpi melihat aku, dia telah benar-benar melihat aku karena setan tidak dapat menjelma menyerupai diriku. Artinya ya mimpi ketemu Rasulullah itu ya ketemu Rasulullah SAW. Kalau Rasul bicara ya itu ya ucapannya Rasulullah bukan ucapan yang lain. Kalau Rasul memberikan ajaran, ya itu ya ajarannya Rasulullah, bukan ajaran orang lain. Bisa dipakai meskipun kekuatannya tentu lebih kuat yang Rasul ajarkan langsung di masa hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa eh, eh, Allah bisa memberikan ilham kepada siapapun, seperti ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ibunya Nabi Musa ketika Nabi Musa eh, masih bayi, Fir'aun memerintahkan seluruh orang-orangnya untuk membunuh bayi laki yang lahir maka waktu itu ibunya Nabi Musa dapat wahyu dari Allah fa'auhayna ila ummi Musa dengan kalimat Allah dan kami wahyukan kepada ibunya Musa diwahyukan oleh Allah padahal tidak ada wanita jadi nabi Nah, kenapa kok kalimatnya Allah diwahyukan? Artinya Allah memberikan wahyu ilham. Diilhamkan. Ya, ilham itu dijalankan oleh ibunya Nabi Musa. Nah para awliya usulihin banyak yang mendapatkan ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala tentang uh, makna atau rahasia-rahasia Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim itu penuh dengan rahasia. Dikatakan 30 juz Al-Qur'an itu rahasianya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Di basmalah telah terkumpul uh, semua rahasia Al-Qur'an. Di 30 juz itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah para ulama rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan membaca terus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim menikmati itu Allah berikan ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Seperti Nabi Khadir alaihissalam yang diajarkan oleh Allah ilmu dari sisinya, maka ada ulama-ulama yang diajari ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala diilhamkan kamu baca ini sekian kali. Manfaatnya seperti ini. Ya dengan mujahadah, dengan dengan menjalankan uh, amalan tersebut merenungkan Al-Qur'an, semoga Allah diberi rahasia Al-Qur'an. Dan rahasia-rahasia Al-Quran ini bagian dari ilmu yang diberikan atau diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah menyatakan, Al-ulama warathatul ambia. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nanti antaranya ulama mengajarkan mau tidur baca 21 kali, maka engkau akan diselamatkan dari godaan setan sepanjang malam tersebut. Yang pertama. Yang kedua, uh, akan selamat dari meninggal secara mendadak. Insya Allah nggak akan mendadak meninggalnya. Ya, karena meninggal mendadak itu ngagetkan yang hidup. Kalau yang meninggal Insya Allah jadi rahmah, tapi buat yang hidup akan kaget. Iya kan, iya kan? kaget biar selamat dari mautil fajaah meninggal secara mendadak maka baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur wa amina tuhu minas dan rumahnya akan selamat dari tindak pidana pencurian ya akan akan selamat dari pencurian kalau dibaca 21 kali sebelum tidur bahkan eh, Barang siapa yang bangun tidur man wa man istaiqadha min manami wa qala bismillahirrahmanirrahim Eh, orang bangun tidur itu kemudian baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur dia razaqahullahu ridwanahul akbar akan diberi oleh Allah keridhoannya yang terbesar akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari sudah mengawali hidupnya dengan nama Allah Ya, dilanjutkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, bismillahirrahmanirrahim itu sendiri kalau kita lihat jumlah hurufnya ada 19. Ya, ya, ya, ba, sin, mim, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jumlah hurufnya ada 19. Sebagaimana jumlah malaikat yang bertugas di neraka ya, ya malaikat utama-utamanya itu ada 19 malaikat, malaikat Zabaniyah. Ada 19. Sehingga barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim satu huruf dari basmalah itu akan menjadi pelindungnya, pelindung pembacanya <clears throat> dari siksaan satu malaikat zabaniyah. Artinya kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim secara lengkap dengan niatan untuk zikir dan doa, maka satu huruf akan menjaga dari satu malaikat. Kalau lengkap berarti 19 malaikat tidak akan bisa menyiksanya. Artinya orang yang rajin baca bismillahirrahmanirrahim itu salah satu jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, bismillahirrahmanirrahim rahasia dari seluruh Al-Quran ada di Al-Fatihah Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim Dan Bismillahirrahmanirrahim itu inti rahasianya ada pada huruf Ba Ada pada huruf Ba Bak artinya dengan. Di situ rahasianya. Dan bak letak rahasianya pada titiknya. Ya, pada titik basmalah itu ada bak titiknya itulah rahasia. Para ulama mengatakan bagaimana huruf bak bisa dikatakan sumber rahasia uh, seluruh ilmunya Al-Qur'an. Di antaranya dengan penjelasan bi makan <clears throat> wa bi e, yakun mayakun. Bi kana makan wa bi yakunu mayakun. Dengan aku kata Allah yang sudah terjadi itu bisa terjadi, berkat aku yang sudah terjadi bisa terjadi dan berkat aku pula yang belum terjadi akan terjadi. Artinya kesadaran, keyakinan, pemahaman bahwasannya tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin dan pertolongan Allah itulah inti dari makrifah yang sejati artinya inti dari makrifah manusia itu kenal bahwasannya manusia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa semua itu adalah kekuasaan Allah semata jadi kalau dikembalikan manusia itu butuh butuh sandaran Ya, ya, manusia itu butuh sandaran. Manusia tidak bisa tidak bersandar. Ya, butuh sandaran, tapi sandarannya bukan makhluk. Masa yang yang apa namanya, yang nggak punya kekuatan bersandar sama nggak punya kekuatan ambruk bareng gitu ya. Oh, misalnya oh, saya pusing, saya butuh sandaran. Habib Muhammad juga pusing, butuh sandaran. Saya tempel gini ya, tepat ambruk ya iya. Mbak. Nah, Mau sama-sama apa namanya? Podo-podo mumet pusing kok terus saling bersandar. Ambruk bersama, ambruk berjamaah. Jadi ambruknya berjamaah. Kalau orang memang sadar manusia makhluk Allah itu memang bukan tempat bersandar dan tidak bisa disandari karena memang tidak punya kekuatan sama sekali maka kita harus bersandar kepada zat yang maha kuat zat yang maha punya zat yang maha bisa zat yang maha hebat zat yang maha kaya zat yang maha memberi zat yang maha menolong zat yang maha mengasihi siapa itu jawabannya cuma satu Allah Bismillah dengan kemuliaan nama Allah. Kita makan ya dengan nama Allah. Kita minum juga berkat nama Allah. Kita bisa hidup juga karena Allah. Kita akan mati juga Allah yang mematikan kita. Tidak ada satu orang pun bisa hidup karena hidupnya. Tidak ada satu orang bisa mati karena matinya. Semua hidup karena Allah dan mati karena Allah. Banyak orang yang bunuh diri gagal dalam proses bunuh dirinya. Karena memang tidak bisa seorang itu mematikan dirinya banyak bayi yang udah siap lahir keluar di dalam perut sehat begitu keluar kemudian juga meninggal dunia. Tidak sedikit yang seperti seperti itu. Hidup dan mati seorang di tangan Allah. Kaya dan miskin seorang di tangan Allah. Sehat sakit seorang di tangan Allah. Bahagia sengsara seorang di tangan Allah. Sejak awal kita sudah diajari sama Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Bergeraklah dengan Allah. Tinggalkan dirimu ta'al ilayya fafirru ilallah. Berlarilah kejar Allah. Lari dari siapa? Ya dari diri dan ketergantungan kepada makhluk. Ya dari diri dan ketergantungan kepada makhluk. Jangan bergantung kepada makhluk sebesar apapun makhluk itu karena segede apapun makhluk itu kecil. Ya, ya segede apapun makhluk itu kecil. Nah, termasuk bersandar kepada Allah adalah bersandar kepada karunia-karunia Allah yang sifatnya hakiki seperti misalnya eh, kita bisa sholat bisa sodakoh terus kita bersandar pada sodakoh tadi ya Allah berkat sedekah saya tolong ya, ini termasuk bersandar kepada Allah ya termasuk bersandar kepada Allah karena kembalinya ya Allah tolong berkat sedekah saya. Bukan kemudian ini kok mengandalkan amal soleh, ini bersandar pada amal solehnya. Bukan ya. Ini bersandarnya kepada Allah. Yang tidak boleh al-i'timad al-amal. Bersandar pada amal dengan menghilangkan Allah. Contohnya begini. Ada orang sudah setiap hari sholat, rajin tahajud. Terus dia merasa, saya ini sudah banyak sholatnya, surga. Nah, ini namanya bersandar pada amalnya. Ini tidak boleh. Harus bersandarnya total kepada Allah. Saya sudah sholat banyak, saya sudah puasa banyak, dikir banyak. Alhamdulillah, tolong ya Allah, masukkan saya dalam surga. Tapi ini tidak jamin saya masuk surga semua amalan ini Karena ini cuma sandaran semua Yang hakikatnya sandaran itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah Dengan nama Allah Nah bak ini ada isyarat di situ Sebagai huruf jar Huruf jar itu kalau dalam uh, ilmu eh, nahu uh, huruf yang me menjadikan kata benda setelahnya harus dikasrohkan. Ya, kata benda setelahnya harus dikasrohkan. Kecuali kata benda-kata benda yang tidak bisa dikasrohkan. Ya. Tapi kalau secara umum harus dikasrohkan. Contoh, uh, misal ismun tadi. Ismun itu kan nama. Kena bak bismi. Gak mungkin bismu. Gak mungkin bisma. Ya, ya bismi dikasrohkan. Misalkan uh, ada kata al baitu kena ba bil baiti harus dikasrohkan. Ada kata yang lain misalnya arruzu jadinya birruzi kasrohkan nggak mungkin jadi fathah di situ ada pelajaran agar mendapatkan atau untuk mendapatkan rahasia kehidupan ini, manusia itu harus mengkasrohkan dirinya terlebih dahulu. Dirinya harus dikasrohkan dulu, diremukkan dulu, dihancurkan dulu, diluluh lantahkan dulu, sampai dirinya itu terletak pada tempat yang paling rendah serendah-rendahnya sehingga dia tidak melihat ada manusia yang di bawahnya. Dia harus melihat bukan cuma kira-kira melihat, menyadari dengan sepenuh hati dialah manusia yang paling rendah, manusia yang paling buruk, manusia yang paling kotor, manusia yang paling hina, manusia yang paling lemah. Kalau sudah mampu meletakkan huruf jar itu pada dirinya ya, ya seperti itu maka dia nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah SAW man do'a rafa'ahu Allah siapa yang merendahkan diri pasti dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kuncinya di situ kasrah karena itulah para awliya solehin proses-proses awal dan sampai akhir perjalanan hidup mereka selalu mereka berusaha untuk mengkasrohkan, menghancurkan dirinya. Jangan sampai dirinya merasa punya nilai, dirinya merasa punya sesuatu. Muncul di kita saja langsung di, dihancurkan itu. Seperti contohnya uh, satu orang soleh tiap hari sholat berjamaah, Gak pernah ketinggalan takbiratul ihram, Gak pernah. Selalu takbiratul ihram imam dia sudah ada dan selalu di soft awal. Suatu hari dia terlambat ada di soft yang agak belakang. Dia merasa oh saya kok apa di soft belakang. Orang seperti saya kok di soft belakang kan pantasnya saya di di depan. Lihat orang gimana nih kok saya di soft belakang ada perasaan dia apa namanya punya sesuatu ya punya se sesuatu selama ini saya di soft depan kalau sekarang saya di soft belakang gimana saya ini ada perasaan punya sesuatu nanti kalau dilihat orang bagaimana entah itu namanya jadinya riak kan seperti itu riak itu kan bagian dari merasa punya sesua sesuatu Akhirnya dia mengkodok untuk menghukum dirinya tadi, mengkasrohkan, menghancurkan dirinya. Dia kodok solatnya selama puluhan tahun. Karena dia menganggap solat saya selama puluhan tahun ini ada bagian nafsu di dalamnya. Bukan ikhlas lillahi ta'ala. Sampai seperti itu upaya untuk merendahkan dirinya. Dihancurkan betul. Nah kalau kita ini terlampau memanjakan nafsu kita. Terlampau memanjakan nafsu kita, kita kita manjakan dan seringkali manusia itu tersinggung kalau harga dirinya di, dinodai, harga dirinya di, direndahkan. Lain dengan orang-orang soleh, semakin dicaci, dimaki, semakin dinikmati. Yes, nyat aku kayak ngono Memang saya seperti itu. Memang saya gini, memang saya bodoh, memang saya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat sejarah Abdullah bin Abu Bakar Ali idrus kalau saya tidak salah, beliau manggil anaknya, anakku, tolong bawakan kepada ayah orang yang paling buruk di muka bumi. Cari, bawa menghadap ke sini. Berangkat anaknya. Ya. ya. Di tengah jalan lihat ada pemabuk itu, lagi mabuk siang-siang. Tengah jalan, oh ini orang yang paling buruk ini. Siang-siang mabuk depan orang banyak. Kampungnya itu enggak ada pemabuk. Ada orang yang nekat mabuk satu ini kan berarti ini pemabuk ini orang yang paling paling buruk sudah mau dicangking, mau dibawa, mau digandeng dibawa ketemu ayahnya, tidak jadi dia. <laughs> Wah ini pemabuk ini kalau nanti tobat Terus masuk surga. Iya. Kalau saya kan belum kan tentu masuk surga. Kalau dia kan bisa tobat bisa masuk surga. Dan saya lebih buruk dari dia. Sampai terakhir itu ketemu anjing. Ya, anjingnya diangkat digendong. Memang najis ini. Nanti disucikan. Ya nanti di disucikan. Bukan berarti kemudian apa namanya? Jadi anjingnya ya suci ya enggak? Tetap najis digendong anjingnya, dibawa pulang ke rumah. Sampai depan pintu rumah dilepaskan. Tek sama ayahnya, "Lu mana?" kamu kok tidak bawa siapa-siapa? Ayah tadi saya ketemu pencuri apa namanya pemabuk, tapi saya sadar pemabuk bisa tobat. Terakhir saya bawa anjing, saya tapi sadar juga. Kalau anjing itu dia kalau mati kan selesai, nggak ada urusannya apa-apa. kalau saya kan urusannya belum jelas. Jadi yang paling jelek tuh saya ya. Ayah, saya paling jelek, saya paling buruk nih. Saya udah bawa orang yang paling buruk di muka bumi. Saya orangnya. Nih, lulus kamu. Lulus. Makanya di Masjid Ar-Raudhah ini teman-teman yang di sini selalu saya kasrohkan. Yang nggak kuat kalau usah bilang bahasa kasarnya sing ora kuat minggato gitu kan ya. Yang nggak kuat silakan pergi gitu. Karena memberikan ilmu pada orang yang punya nafas itu bahaya. Ya, orang punya nafas dikasih ilmu, medeni itu ya. Punya kesombongan dikasih ilmu, sombong dengan duit masih nggak jadi masalah. Masalah tapi nggak begitu masalah karena dengan duit. Tapi kalau sombong dengan ilmu tuh ancamannya dosanya luar Luar biasa. Ngurusi pengajian kok ada kesombongan. Waduh bahaya itu. Itu ngerusak satu majelis nanti. Itu satu majelis bisa rusak. Ustadznya ikhlas, misalnya, habibnya ikhlas, kiainya ikhlas, santrinya kok sombong. Itu ngerusak nanti. Ngerusak satu ma satu majelis. Satu tim tuh harus harus semuanya orang-orang yang betul-betul merendahkan merendahkan diri, harus diajar dirinya harus bisa kasroh, tidak boleh uh, merofakkan dirinya dulu. Nanti biar urusan merofakkan tuh eh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya di atas Allah. Kalau kita letakkan di bawah. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi Sayyidul Maulid Simdurar sebagaimana disebutkan di kalamnya. Beliau itu kalau ceramah menundukkan kepala begini. Ini kepala diangkat, itu yang dihadapannya nangis semua. Belum ngomong nih ya, baru ngangkat kepala, yang dihadapannya nangis semua. Ya, ya pernah beliau ditanya, rahasianya apa kok seperti itu kekuatan kekuatan dakwahnya itu ya, ya. kekuatan hatinya kok seperti itu. Beliau menjawab, saya tidak pernah melihat di depan saya ada orang yang lebih buruk dari saya. Saya selalu melihat, saya selalu tuh saya lihat tuh diri saya yang paling buruk. Jadi kalau ngasih nasihat tuh sebetulnya nasihati diri saya sendiri. nggak nggak pernah menggulu orang lain itu tidak tidak pernah. Sehingga yang dengarkan ya belum ngomong udah nangis semua. Ya, tapi kalau sekarang kita ngomong orang pada ketawa, ngakak, tertawa, nggak nggak buat nangis gitu tadi. Ya. Karena ya memang hati kita masih banyak banyak tadi fathah-fathah dhammah-dhammah yang kita paksakan kita kita pakaikan tadi bukan Allah yang memberikan uh, fathah atau dhammahnya tapi kita yang maksakan dulu gitu tanpa proses merendahkan diri terlebih dahulu. Nah, kunci daripada untuk mengetahui rahasia Al-Qur'an harus merendahkan diri sebab ilmu tidak akan diberikan kepada hati yang meninggikan diri, tidak mungkin. Karena ilmu itu sifatnya mulia tinggi. Nah, suatu yang mulia tinggi itu cari yang di bawah, yang merendah, yang rendah. Air, Jakarta banjir terus. Ini apalagi musim banjir nih kan, Jakarta banjir. Soalnya Jakarta itu kan, kan <clears throat> ya curah hujannya rata-rata sama sama tempat lain. Tapi kenapa kok banjir? Andai kata Jakarta nggak hujan ya bisa banjir, aneh ya. Jakarta nggak hujan bisa banjir. Tanya orang-orang Jakarta, kenapa tuh Jakarta nggak ada hujan kok banjir? Kiriman dari Bogor. Ya, ya akhirnya sungainya meluap, air jadi banjir. Kiriman dari dari Bogor. Lo kenapa kok Bogor bisa ngirim ke Jakarta? Jakarta rendah, Bogor tinggi. Jakarta rendah, Bogor tinggi. Oh, jadi Jakarta nggak ada hujan kalau kalau Bogor hujan itu terus mengalir sampai Jakarta, kemudian jadinya banjir. Iya, iya sama dengan kita. Kalau kita bisa meletakkan hati kita paling rendah letaknya, hati kita paling rendah letaknya, maka ilmu yang ada dari hati aulia wasolehin dimanapun para wali itu berada, otomatis akan terkirim kepada kita meskipun kita tidak mendatangi aulia wasolehin tersebut. Otomatis mereka akan mengirim karena mereka cari Cari siapa yang bisa mewarisi Cari siapa yang bisa mewarisi dan syarat nomor satu hatinya harus letaknya di bawah, tidak boleh di atas. Begitu di bawah, dia akan didatangi ilmu dari segala penjuru. Lah hebatnya, hatinya para wali tersebut itu selalu hujan turun ke dalamnya, hujan rahmat, hujan ilmu selalu turun. Lah kalau kita kan, kan belum tentu ke kehujanan tadi, mungkin nggak ada hujan sama sekali. Tapi karena udah letaknya di bawah, akan didatangi ilmu dari manapun. Dikatakan oleh seorang ulama, eh, eh, as-sailu harbun lil makani ali. Sesungguhnya yang namanya banjir itu akan jadi musuh tempat yang tinggi. Banjir nggak bisa mencapai tempat yang yang tinggi. Nah, sebagaimana juga eh, al ilmu harbun ilmu itu akan memusuhi seorang pemuda yang menyombongkan diri. Artinya pemuda yang nyombongkan diri tidak akan dapat tidak akan dapat ilmu. Dan syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala la yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Ada sombong dikit saja nggak bisa masuk surga. Makanya orang yang ada kesombongan tidak bisa masuk surga. La dunia dunya wala fil Surga dunia, surga akhirat nggak dapat. Raudhah min riyadil jinan, taman ilmu itu kan, kan surga. Orang yang ada kesombongan yang masuk ke taman ilmu yang nggak dapat apa-apa, biasa nggak ngerasa kenapa apa. Oh dia merasa dia yang paling hebat, dia merasa dia yang paling benar, dia merasa yang paling top, dia merasa ini yang nggak bisa dapat tambahan, nggak bisa menikmati yang ada di di situ. Mahrumun. Surga ini diharamkan dari orang-orang atau terhadap orang-orang yang punya kesombongan di dalam hatinya. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan nomor satu harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu bagian dari <clears throat> ke kemuliaan kita menyadari huruf ba. Bismillah dengan nama Allah. Nah ini harus kita pakai terus. Mau punya uang sebanyak apapun, jangan pernah merasa punya. Tidak punya. Jadi perasaan tidak punya itu harus selalu ada. Perasaan tidak punya itu harus selalu ada. Bak, lil musahabah. Tidak boleh pisah. Bak itu lil musahabah tidak boleh pisah. Harus terus gandeng. Bak, bismillah. Sama Allah terus. Saya tidak punya apa-apa, punyanya Allah. Allah mau menghabiskan ya bisa, Allah mau ngasih ya bisa. Enggak pernah merasa saya punya saldo besar. Seakan-akan kalau tidak saya keluarkan tidak mungkin habis nih. Sama saldo saya tidak saya pakai kan masih utuh. Ini ini fitnah buat manusia. Dia merasa merasa aman dengan saldonya. Dia lupa ada Allah. Dia lupa ada Allah. Allah bisa menghabiskannya tanpa dia mengeluarkan. Allah bisa menghabiskannya seketika. Oh bisa. Banyak udah bukti kok. Orang punya saldo di bank banyak, nggak pernah dikeluarkan, disimpan-simpan. Eh banknya dilukidasi, uangnya nggak kembali, habis. Nggak bisa. Nggak ada yang aman. Pokoknya di muka bumi ini nggak ada yang aman kecuali kalau kita musuh Allah. Kita menggunakan Allah sebagai sahabat kita, berteman sama Allah, bergandengan terus dengan Allah, gak pisah dengan Allah, selalu bersama dengan Allah. Kalau udah selalu dengan Allah, bismillah, ya otomatis ya hidupnya enak, nyaman, karena dia bergandengan dengan zat yang maha kuat ya, ya pasti jadi jadi kuat. Lah anehnya kita lebih suka bergandengan dengan manusia-manusia yang lemah, makhluk-makhluk yang yang lemah, yang tidak bisa layak, walayan pak, tidak bisa memberikan maudorot dan tidak bisa memberikan manfaat. Jangan khawatir terhadap cacian seseorang karena cacian seseorang tidak akan memberikan maudorot kepada kita. Dan jangan bangga dengan pujian seorang karena pujian seorang tidak bisa memberikan manfaat kepada kepada kita. <clears throat> Kecuali kalau memang Allah yang mengizinkan baru itu bermaudorot dan baru itu bermanfaat. Pada hakikatnya kita mau cari pujian yang siapa atau hidup ini? Nah itu semua pujian itu sebetulnya palsu Kecuali pujian yang ditujukan untuk Allah Dan Rasulnya Muhammad SAW Dan para Nabi wal Musain Aulia Solehin Pujian selain untuk Allah itu kan pujian yang palsu Kalau kita muji orang soleh itu kan yang dipuji juga Allah penciptanya Nah kalau kita mengharapkan pujian ya pujian dari Allah Yang betul-betul bisa muji kan Allah yang betul-betul bisa nyanjung kan Allah Yang betul-betul bisa memuliakan kan Allah Nah kenapa kita masih cari yang lain Kan, kan gitu. aneh gitu. Terlampau buta dan terlampau tuli kita kalau tidak bisa melihat kebesaran Allah di dalam diri diri kita di makhluk semua ini Allah itu ada. Allah itu ada, Allah Maha Besar. Seharusnya kita nggak butuh lirik yang lain. Nggak butuh. Ada Allah yang Maha Besar lirik yang lain. Ya. Ada Allah yang Maha Besar kok masih lihat yang lain. Nah anehnya kita tuh bisa lihat yang lain kecil-kecil kelihatan kok Allah yang besar nggak kelihatan. Itu berarti kan terlampau budak, terlampau gelap, terlampau kotor hati kita ini. Makanya diingatkan selalu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bak itu rahasianya. Ini bagian saya segini. Saya pengen dengarkan Habib Muhammad ngomong tentang Bismillah ini. Apa yang bisa di, kita petik dari apa yang beliau sampaikan. Ya, semoga manfaat. Ini pengen dengar Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Memang rahasia huruf ba ini luar biasa sekali. Saya teringat kisah seseorang yang bernama Al-Hatib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Beliau ini orang yang alimnya luar biasa ilmu zahirnya luar biasa, ilmu batinnya juga. Beliau murid daripada Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Gurunya sendiri yang kualitas ilmunya luar biasa, yang sekalipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi ratibnya, zikirnya masih kita baca sampai sekarang. Gurunya sendiri mengatakan mafil akwan misal Abdurrahman. Tidak ada di muka bumi ini seperti Abdurrahman, muridku ini. Sehingga masyarakat ulama di zamannya itu memberikan gelar kepada beliau alamatul dunia. Orang yang paling teralim di dunia di masa itu. Cuma yang ada di daerah Yaman atau Hadramut, yang ada di tanah suci pun semuanya minta surat. Surat minta wasiat, minta dapat cipratan atau barokah ilmu beliau. Nah, suatu ketika beliau mau mengadakan perjalanan haji, mampir ke kota, ke sebuah kota Zabit Kota Zabid ini kotanya para ulama yang ada di daerah Yaman sana. Ya, katakan di kota Zabid itu kurang lebih setiap masa itu ada ratusan atau bahkan ribuan ulama. Dari saking tersebarnya ilmu di sana. Ketika beliau datang ke kota Zabid, beliau kemudian di sana nah, pakai pakaian biasa, bukan pakai pakaian kebesaran ulama, duduk ada di belakang. Kemudian ustadznya yang mengajar saat itu, ulama yang mengajar di tempat itu ngasih tebakan sama murid-muridnya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Pertanyaannya begini, begini, begini. Ini Habib orang paling alim sedunia tahu dia jawabannya. Tapi dia nggak jawab, ngomong sama yang di sebelahnya. Jawabannya begini, begini, begini, silahkan kamu jawab. Sebelahnya katakan, tangan. jawabannya begini, begini, begini. Ustadznya tahu. Ini biasanya patu pengajian tidur kok sekarang bisa jawab. Ini jawabannya dari mana ini kamu dapat? Ini dari orang di samping saya ini. Oh, sudah, datangin. Kamu siapa? Jawab, saya Abdullah. Ustadznya juga pintar. Saya tahu kalau semua orang itu Abdullah, banyak Allah. Cuma nama kamu siapa? Nama saya Abdurrahman bin Abdullah bin Fakih. Oh, ini ulama terkenal ini. Silahkan, silahkan, ayo, ayo. Sekarang saya pray ngajar, kamu yang ngajar. Nih, ini mata pelajarannya apa? Tafsir, tafsir. Sudah ngajar tafsir di situ. Kurang lebih beliau tinggal tiga hari di tempat itu. Beliau niatnya mengajar tafsirnya surat Al-Fatihah. Cuma selama tiga hari Fatihahnya belum selesai. Baru sampai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim juga belum selesai. Baru sampai baknya. Baknya besar Herman Rahim juga belum selesai Baru sampai titiknya bak Itu diajarkan selama tiga hari Oleh beliau Kenapa? Karena memang luasnya luar biasa Intinya Quran aja terletak di situ Berarti orang yang sudah mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang selalu merendah sebagaimana dikatakan oleh guru kita tadi Habib Novel. Bahwa Ilmunya orang saya itu selalu mengalir terus. Kalau kita nalar secara akal gimana orang terangkan huruf bak tiga hari? Kita aja yang sudah biasa ceramah kadang-kadang ceramah tiga majelis isinya sama kok. Gak ada betah bahas sama sekali. Ini tiga hari cuma membahas titiknya huruf ba. Nah, ya ini memang ilmu warisan Nabi Muhammad SAW yang diwarisi oleh beliau lewat perantara orang-orang yang soleh. Jadi kita bisa lihat bahasanya inti semuanya adalah sifat merendah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu gambaran kecil sifat tawaduk Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu tawaduknya luar biasa. Dan terkadang sifat tawaduknya Nabi Muhammad ini kalau mau kita tiru hampir susahnya setengah mati. Beliau itu kalau bersama para sahabat itu kalau pembagian tugas tugasnya yang paling susah. Yang pernah ketika beliau itu setiap hari Sabtu atau hari apa ke Masjid Kuba Waktu ketika mereka tahu kalau Nabi sedang berpuasa Mereka membuat minuman yang istimewa Untuk Nabi buka ngasih susu. Ketika diminum sama Nabi, Nabi nanya, "Ini kok susunya lain daripada yang lain? Gimana? Ada apa ini?" Dijawab sama orang-orang itu, "Eh Nabi, kita buat minuman yang istimewa. Ini susu kita campur dengan madu. Tidak pakai telur, tidak pakai jahe. Cuma susu dicampur dengan madu." Kata Nabi waktu itu, "Ya Allah, aku ini orang biasa." kasih minumannya orang biasa aja. Ini terlalu mewah untuk saya. Susu madu terlalu mewah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita tidak boleh minum STMJ. Cuma yang kita tiru adalah sifat tawaduknya beliau sampai beliau itu pemimpin para manusia, pemimpin para nabi, pemimpin malaikat dan jin itu merasa dirinya nggak layak minum susu dicampur dengan madu. Nah, dari sini mungkin kita tahu betapa jauhnya kita dengan beliau. Betapa jauhnya tawaduk kita dengan tawaduknya Nabi Muhammad, dengan tawaduknya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allah. Sementara pagi ini kita sampai di situ dulu belajarnya. Allah besok kita lanjutkan lagi hari Senin. Ya. Hari Senin karena saya Sabtu ini sama Ahad berangkat ke Malang Insya Allah. Nanti Senin kita lanjutkan. Mungkin Seninnya sore. Ya, enggak, enggak ambil Senin yang pagi, tapi Senin sore kita lanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah. Kita masih akan bahas huruf ba. Saya akan bahas huruf ba mungkin pengen belajar huruf ba tiga hari. Bisa enggak nyampaikannya tiga hari? Tadi Habib Abdurrahman saya Syafat itu, beliau tiga hari itu bukan satu jam dua jam terus tiga hari, bukan ya? Beliau duduk ketika disuruh menafsirkan tadi, akhirnya beliau maju duduk. Itu beliau duduk tiga hari, tiga malam, menjelaskan rahasia huruf ba dan belum selesai. Berhentinya cuma untuk sholat. Berhentinya sholat. Nah, terus makannya bagaimana? Orang-orang soleh itu cuma minum sak teguk itu sudah warak, nggak seperti kita. Eh, seperti Imam Nawawi kemarin tuh seminggu sekali makan, uh, sebulan sekali makan daging. Setiap hari makannya cuma sekali itu habis isya dan cuma sedikit roti roti sedikit aja. Nah kita ini roti ini kan kita anggap belum sarapan makan roti. Ini ada sarapan lagi. Bisa makan roti, sudah sarapan belum? Padahal udah makan roti ya. Sudah sarapan belum? Ini kita. Nah, tiga hari tiga malam berhenti cuman untuk sholat. Lainnya sholat lanjut terus. Nah yang saya heran itu yang dengarkan kok juga hebat. Ya, yang dengarkan tiga hari tiga malam juga ikut gitu ikut dengarkan lain dengan kita. Ustadznya kepanjangan dikit rampung-rampung, kapan rampungnya, tinggal mulai sih, ya kan? Dari tinggal pergi. Karena memang masyarakatnya masyarakat ilmu, masyarakat yang haus sama sama ilmu. Jadi deket dengar tambahan ilmu itu senangnya luar luar biasa. Sebagai penutup, hikmah kenapa para ulama mengatakan air zam-zam itu tidak akan pernah habis. <clears throat> di antara hikmahnya adalah sumbernya sumber zam-zam itu letaknya paling rendah di muka bumi letak sumber-sumber zam-zam itu paling rendah di muka bumi sehingga semua sungai, semua laut resapannya itu meresap ke sumur zam-zam karena resapannya meresap ke sumur zam-zam disaring oleh lapisan-lapisan bumi yang begitu masya Allah tadi ya kan sumber ini kalau semakin dalam 100 meter atau 100 meter kan semakin bersih ya karena saringan air tanahnya itu bagus nah air zam-zam itu disaring oleh bumi yang sekian sekian dalam karena air zam-zam sumbernya letaknya paling rendah. Nah, karena tak paling rendah otomatis didatangi sama air sungai-sungai manapun tuh resapannya ngalir ke situ. Sehingga nggak mungkin air zam-zam habis yang lain tuh habis bisa karena di atas tuh habis bisa yang kan yang di bawah ini karena digerojok terus nggak habis habis meskipun diambil dan tidak mungkin habis karena dua per tiga bumi ini isinya adalah air. Ya, dua per tiga bumi isinya adalah air. Karena itu kalau kita pengen jadi seperti air zam-zam yang tawarnya enak, yang didatangi dicari sama orang diambil dari barokahnya ya airnya kan dijadikan berkah dijadikan makanan dijadikan obat dijadikan sebagai kebanggaan dibawa pulang kemana-mana dihadiahkan sama orang ini air zam-zam dengan bangga kalau ilmu kita seperti itu ini ilmunya dari sini oh ini saya dapat dari sini oh ini pengen berkahnya semua orang dengan ilmu kita nomor satu ya jadikan hati kita paling rendah di jagat raya ini semaksimal mungkin dan tidak ada hati yang lebih rendah Eh, merendahkan diri lebih rendah dari hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah itu manusia yang paling bisa merendahkan diri kepada Allah dengan semua kemuliaan yang Allah berikan Rasulullah itu tidak pernah melihat dirinya punya kemuliaan beliau selalu menunjukkan dirinya tidak punya apa apa inama anal abad sungguhnya aku hanya seorang budak yang pantasnya melayaknya makan seperti budak-budak yang lain duduk di bawah, nggak di kursi dan lain sebagainya. Karena beliau seperti itu terus, makanya oleh Allah Taala semasa hidup beliau sudah langsung diangkat untuk ketemu dengan Zat yang Maha Mengangkat, di dimi'rajkan ketemu kan Allah Taala dan di dunia ini sudah disuruh jadi imamnya para nabi dan dan rasul di Masjidil Aqsa. Semua nabi dan rasul dikumpulkan di sana untuk sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW dan Rasul sebagai imamnya. Kenapa? Karena Malaikat Jibril tidak menemukan hati yang merendahkan diri kepada Allah melebihi hatinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah yang paling bisa menerima limpahan apa ya, ya ilmu Allah Taala yang paling banyak menerima itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang seperti itu masih mengatakan jangan engkau uh, muliakan aku melebihi Musa, Ya, walaupun beliau sangat paling mulia, tapi beliau mengajarkan seperti itu. Artinya hargai Nabi Musa juga punya kemuliaan, Nabi Nuh juga punya kemuliaan, Nabi Isa juga punya kemuliaan. Jangan sampai karena mengunggulkan Rasulullah kemudian merendahkan kemuliaan nabi-nabi yang yang lain. Itu uh, ketawaduan Nabi Musa SAW. Lah yang akhir zaman ini orang yang sudah rendah kok gaya gayanya dia itu dia tawadu, nggak punya apa-apa gitu, nggak punya apa-apa kok tawadu lain. Tawaduk itu buat orang yang punya sesuatu terus dia bisa menyadari dirinya nggak punya. Itu baru namanya tawa tawaduk. Kalau sekarang itu kan gaya-gaya tawaduk. Oh, saya nggak pantas di depan. silahkan kamu yang di depannya. Kira pantas. Gue mending gurih kok. Memang kamu tuh nggak pantas di depan, memang tempatmu di di belakang. Lainnya orang yang pantas di depan dia merelakan untuk orang lain yang di depan yang lebih mulia. silahkan kamu yang pantas Ya. ya. Saya enggak pantas jadi imam. Biasa saya jadi imam saja. Niat kamu enggak pantas, kan? Kowe ilmu orang duwe kok. Ya yang pantas yang punya il, yang punya ilmu ini yang punya ilmu ketemu orang yang punya ilmu saling merendahkan diri pantas. Lah kita kan tidak cuma gaya, gaya tawaduk untuk diangkat. Wah, saya enggak pantas jadi imam. Maksudnya, tolong aku pilih jadi imam. Oh, saya nggak layak di depan. Ya enggak di depan kamu sebetulnya. Saya enggak saya yang layak di depan, bukan kah? Bukan kamu. Oh, jangan-jangan saya yang yang ceramah, jangan saya yang ceramah. Sebetulnya yang pantas ceramah ki aku tuh kowe. Itu kok itu bahasa kita gitu, merendahkan diri tapi niatnya untuk meninggikan diri. Ini namanya kesombongan yang berkulit tawadhu. Ini kurang ajar double. Jadi kesombongan tapi dibungkus dengan gaya merendahkan diri. Semoga manfaat.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.